الفائدة الحادية عشر الرابعة عشر الفائدة الرابعة عشر لرجل هسل من تهل له من زوجة أو أمة ولكن ردته في الأفضلية بعد المرأة الأجنبية meneruskan pelajaran yang sebelumnya tentang siapa yang memandikan mayit. Ya. Dan kita katakan siapapun berhak atau boleh boleh memandikan mayit selama itu satu jenis sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan atau beda jenis tapi mahram atau beda jenis tapi suah suami atau istri. Selain itu, maka tidak diperbolehkan untuk memandikan mai beda jenis, tidak mahram, begitu juga tidak suami, maka haram dan tidak boleh memandikan mayat kecuali fi halatid daru darurah. Fi alati darurah artinya tidak ada orang lain yang satu jenis. Nanti mungkin akan sebutkan. yang akan sebutkan nanti. Ini meneruskan sebelumnya, yaitu sebelumnya menjelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk memandikan mayit. Ya, disebutkan sebelumnya seperti itu. Faedah yang selanjutnya adalah boleh bagi laki-laki untuk memandikan mayit yang tahil lahu. Memandikan mayit perempuan yang halal baginya. Baik yang halal itu adalah istri au amatin atau budak perempuan. Walakin rutbatuhu fil afdaliyah, tapi kedudukannya fil afdaliyah dalam menentukan yang paling af afdal ba'dal mar'ati al ajnabiyah setelah perempuan yang ajnabi. Ya, sebelumnya kita sebutkan bahwasanya yang paling berhak memandikan mayit perempuan adalah perempuan juga yang ada ikatan mah mahram. Yang lebih dekat didahulukan daripada yang lebih jauh. al akrab fal akrab Ya, tapi kemudian setelah perempuan yang ada ikatan mahram, baru perempuan yang tak, tidak ada ikatan mahram. Baru kemudian adalah suah, suami. Baru kemudian laki-laki yang mah, mahram. Itu rutbah. Itu apa, tertibnya yang afdal ya. Itu yang afdal bukan berarti harus. Maka dikatakan di sini boleh laki-laki memandikan mayit perempuan kalau memang mayit perempuan itu halal baginya. Seperti istrinya atau budak perempuannya. Tapi kedudukannya setelah perempuan ajnabiyah. Wali zaujatin dan sebaliknya. Boleh bagi istri. La amatin. Tidak bagi budak perempuan. Huslu zaujiha. Huslu zaujiha. Memandikan suaminya walau nakahat ghairahu walau ini ghoyah walaupun si istri itu sudah menikah dengan yang selain selainnya jadi seorang wanita meninggal suaminya maka istrinya boleh meman boleh memandikan suaminya dikatakan di sini walaupun si istri yang memandikan suaminya itu sudah nikah lagi dengan suami yang baru Ya, dan ini di dalam ta'liq memungkinkan terjadi dalam surah ini, dalam gambar ini, contoh ini di ta'liq ka'an mata zaujuha yang sekiranya suaminya meninggal. Wahia hamil. Suaminya meninggal dalam keadaan dia hamil. Kalau suami meninggal dia dalam keadaan tidak hamil, maka dia harus menjalani iddah sampai empat bulan 10 hari. Jadi artinya selama itu tidak boleh menikah dan tidak memungkinkan memandikan sua, suaminya. Jadi iddah di sini dengan iddatul hamal, dengan iddatul wada melahirkan. Ketika suaminya meninggal dia dalam keadaan hamil besar, fatalidu. Di saat wafat suaminya langsung lahir. Wa tatazawwaju dan langsung nih nikah qabla husli zaujiha al-mayyit sebelum suaminya yang meninggal yang wafat diman dimandikan maka ketika sudah menikah sudah akad maka dia boleh ya boleh memandikan mayit suaminya walaupun sudah bersuami yang bah yang baru bahkan walau berbarengan memandikannya tidak apa-apa bila mesin nah bila mesin tapi tidak boleh ketika memandikannya untuk menyentuhnya. Kenapa kok tidak menyentuhnya? Ya, li alla yantaqidha wudhuul ghasil al-matlub lahu agar tidak batal wudhunya orang yang memandikan yang disunahkan. Jadi bukan tidak boleh tapi agar wuduk orang yang memandikan ini tidak bah, batal yang mana wuduk itu sunnah bagi yang memandikan mayit. Jadi disunahkan yang memandikan mayit untuk terlebih dahulu berwuduk sebelum memulai pemandian jenazah. Dan wuduk itu terus ada sampai selas, selesai. Dan setelah selesai memandikan mayat, yang memandikan mayat ini disunahkan untuk man, mandi. Setelahnya sunnah untuk mandi. Karena memandikan mayat biasanya yudaif al-jisim. Biasanya membuat badan ini menjadi lemah karena menyentuh badan seseorang yang tidak ada ruhnya atau badan mayit membuat seseorang yang menyentuhnya menjadi lem lemah wal husul yukhawi sedangkan mandi bisa mengembalikan kekuatan menjadi normal kembali oleh karena itu dianjurkan bahkan sunnahnya sunnah muakkadah sunnah yang kuat jika memandikan mayit setelah itu ya sunnah untuk man mandi Nah, ketika memandikan mayat dianjurkan untuk selalu atau selama itu mempunyai wudhu. Maka kalau misalnya istri memandikan suaminya, nah, kalau bisa boleh, tapi kalau bisa jangan menyen menyentuh agar wudhunya tidak bah. Bagaimana caranya kalau tidak menyentuh dan dia harus memandikan mayat? Masa disemprot begini aja kayak nyemprot bunga? Bal yalufu khirfatan ala yadi. Tapi hendaknya dia memasang memakai sapu tangan khirqah. Ini pe, anggaplah kain, tapi maksudnya sapu tangan dan semisalnya ada yadihi di tangannya sehingga ketika bersentuhan ya maka di situ ada hail, ada penghalang tidak bah batal. Fa in khalafa kullum minhuma. Bagaimana kalau misalnya masing-masing melanggar suami memandikan istrinya tidak memakai sapu tangan atau sebaliknya istri memandikan suaminya tanpa memakai sapu khalafa kullu minhuma walam yalufa ala yadihi khirqatan dan tidak memakai sapu tangan di tangannya sahal husul maka sah mandinya wadzalika li'anna laf wa adamal manduban sebagaimana kita katakan tadi karena hukum memakai sapu tangan dan juga hukum tidak menyentuh di saat memandikan itu sun sunnah, tidak wajib. Yang kelima belas, illam yahdur illa ajnabiyun fil mar'ah wa ajnabiyun wa ajnabi au ajnabiyatun fil rajul. Yummimal mayyitu. Nah, ini yang kita katakan tadi jika dalam keadaan daru di sini dalam keadaan darurat tidak dimandikan tapi ditayamumi dikatakan di sini ilam yahdur illa ajnabi fil mar'ati bagaimana kalau tidak ada yang hadir kecuali laki-laki ajnabi fil mar'ati dalam mayit perem jadi mayitnya perempuan tapi tidak ada yang hadir kecuali laki-laki yang tidak ada mah yang tidak halal oh atau firajun atau sebaliknya yang mati laki-laki tidak ada yang hadir kecuali perempuan ya mal mayit, Yang hadir ketika itu mentayamumi mayit sebagai ganti daripada memandikan mayit. Ilhaqan li faqdil ghasil bi faqdil ma'. Hukumnya diikutkan seakan-akan tidak ada air padahal yang tidak ada di sini apa? Orang yang memandikan yang satu jenis yang halal. Jadi tidak adanya orang yang memandikan yang halal seakan-akan dianggap tidak ada ah air sehingga diperbolehkan diganti dengan tayam tayamum idil husul muta'adzirun syar'an karena memandikan tidak memungkinkan syar'an menurut saya tawakufihi karena bergantung ala nazar karena kalau memandikan berarti akan meli melihat awil mas atau menyentuh al muharram dan hal itu diharam diharamkan hmm, jadi tidak boleh darurat pun tidak boleh dimandikan. Tapi ditayam mumi berarti juga bersentuhan. Bagaimana caranya? Ya pakai sapu. Tanpa melihat juga berarti. Karena memandang juga haram. Wa yuhad minhu annahu law kana fi siyabin Berarti diambil kesimpulan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Law kana fi siyabin Andai kata mayit itu memakai pakaian yang luas panjang, pakai pakaian yang panjang, kain yang luas, wabihadrati nahrin dan adanya mayit tersebut di samping sungai. Wa amkan sungai ini contoh masalah contohnya. Wa amkan suhu dan memungkinkan untuk di apa kan? <laughs> Usah dicelup. Ya dimasukkan ke dalam air lah liyasiral ma'u likulli badanihi yang mana dengan dimasukkan ke dalam sungai tadi air akan merata mengena sampai ke dalam atau ke semua bagian badan min masin tanpa harus bersentuhan wala nadharin tanpa harus memandang wajib maka hukumnya wajib melakukannya jadi kalau memungkinkan kalau ada mayat perempuan yang ada hanya laki-laki atau ada laki-laki yang ada hanya perempuan yang tidak halal dan di sampingnya ada sungai pakai baju yang luas akhirnya air bisa mah masuk bukan pakai baju yang yang tebel jaket yang air tidak tembus nah ini maksudnya tipis ya luas panjang tipis sehingga air tem tembus nah di situ dikatakan wajib melakukannya oh zahir wal aujah dan yang muktamad annahu yuzilu najasata. Wajib untuk menghilangkan najis. Lianna izalataha la budda laha bihilafil husul karena menghilangkan najis la budda hukumnya ha, harus. Nah, ini berkaitan dengan tayamum artinya kalau mau tayamumi mayit berarti harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Tayamum tidak sah kecuali setelah menghilangkan nah beda dengan mandi. Kalau mandi dimandikan padahal mayit ada najisnya tidak apa-apa, mandinya tetap tetap sah. Wali anna tayamum la yasih qabla izalatiha. Intahani haya li Ramli. Wa khalafahu Ibn Hajar fi izalati najasa. Tapi Ibn Hajar fi izalati, fi izalati najasa berbeda pendapat. Beliau mengatakan faqala yummima ditayammumi mayit tersebut wa in kana ala badanihi khabasun. Walaupun badannya ada najis wa yuwajjih bi ta'adzur izalatihi. Loh kok bisa sah tayamum Padahal di situ ada najisnya. Nah, ta'azzur izalatih karena dianggap tidak memungkinkan menghilangkan wa mahallu tawagguf sihhati tayammum wa ala izalatin najasa im angkarat. Kita katakan tadi sahnya tayamum, sahnya salat bergantung kepada ya menghilangkan najis terlebih dahulu in amkanat jika hal itu memungkin. Yang ke-16 Lo hadaral mayyita zakhara kafirun jika ada mayit yang meninggal. Tapi yang mayit meninggal ini zakara, laki-laki. Yang hadir kafirun, yang ada di situ orang kafir. Wa mra'atun muslimah, ada lagi orang kedua yang hadir perempuan tapi mus wasalahul kafir. Maka orang kafir yang memandikan. Ya, mayit laki-laki ya. Kemudian yang ada dua orang yaitu orang kafir laki-laki dan orang perempuan muslimah. Maka yang memandikan orang kafir yang menyolati wasalat alaihil muslimah, yang menyolati perempuan yang muslimah. Memang yang memandikan orang kafir sah, orang kafir memandikan. Ya. Hukumnya boleh apa tidak boleh? Boleh karena disebut di sini ya. Berarti berakar. Kalau tidak boleh, tidak mungkin Boleh karena apa kok boleh? Ya, karena memandikan mayat tidak harus nih niat. Memandikan mayat tidak harus niat. Sedangkan ibadah yang tidak harus niat sah dilakukan oleh orang kafir. Allah Allah, Allah Jadi kenapa kok sah orang kafir memandikan mayat? Tadi dikatakan karena tidak harus nih niat. Memandikan mayat tidak harus niat. Andai kata harus niat, maka tidak sah orang kafir memandikan jenazah. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah niat. Karena sah niatnya ada syarat-syaratnya termasuk salah satu syaratnya harus mus muslim. Orang yang niat harus muslim. Tidak muslim tidak sah niatnya. Berarti setiap ibadah yang ada niatnya tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau mandi, ya, mau mandi junub, mandi wudhu, dan seterusnya, mandi sunnah. Semuanya tidak sah. Kalau ibadah tidak ada niatnya, artinya tidak harus niat sah dilakukan oleh orang kafir. Seperti apa? Hah? mandikan mayit, mewakafkan, me menghibahkan, hibah, sodako, ya, idku rokobah, membangun masjid, silaturahmi, ziarah, birul waliden, berbuat baik kepada orang lemah, berbuat baik atau memberi bantuan kepada orang miskin, semuanya itu tidak harus niat. Ya termasuk juga azan azan itu tidak harus niat harus niat apa tidak azan komat perempuan komat juga kan harus niat apa tidak tidak harus niat berarti orang kafir komat hukumnya ya. saya tapi ada syarat sendiri azan kalau azan memang ya kalau azan tidak harus niat tapi ada syarat khusus buat azan hukum orang kafir tidak sah adanya kecuali setelah masuk is jadi keluar dari pembahasan niat bukan karena niat enggak tapi karena memang khusus ada syarat tambahan dalam azan harus muslim jadi azannya orang kafir tidak sah ya tapi kalau orang kafir azan jadi muslim kenapa karena kalau azan berarti mengucapkan dua syahadat jadi kalau sudah mengucapkan dua saat jadi muslim. Kalau sudah jadi muslim, komat setelahnya hukum komatnya sah. Ya. Atau azan lagi hukum azan keduanya sah. Habis itu masuk gereja, nyembah gereja, jadi mur. Hmm, jadi salat alaihi muslimah. Jadi yang menyolati adalah perempuan yang muslimah yang memandikan laki-laki yang kafir. Jadi orang muslimah tidak boleh memandikan jenazahnya laki-laki. Orang kafir tidak boleh menyolat ya, dan tidak sah menyolati. Wa lil muslim huslu qaribihil kafir. Apakah boleh bagi muslim memandikan kerabatnya yang mati, yang meninggal tapi agamanya kafir? Apakah boleh atau tidak boleh? Boleh indal imah salasa, masyaallah yajus indal a'immah sarasa berarti satu mazhab yang tidak boleh siapa itu qala malik lah. yajus kama fi rahmatil umma jadi Imam Malik aja yang mengatakan tidak boleh memandikan jenazah orang kafir tapi selain mazhab Imam Malik mazhab yang pihak mengatakan boleh orang muslim memandikan jenazah orang tapi boleh orang kafir memandikan jenazahnya apa tidak dimandikan Hah? Wajib dimandikan atau tidak wajib? Sebelumnya kan sudah baru kita baca kemarin. Oh. Tidak apa ini? Tidak boleh apa tidak wajib? Beda tidak boleh, tidak wajib. Tidak wajib apa tidak boleh? Tapi boleh berarti. Boleh tapi tidak hukumnya mu <coughs> mubah. Yang ke-17. يجوز لكل من الأجنبي والأجنبية تغسيل من لا يستحى لهل النظر والمس له boleh masing-masing bagi laki-laki yang ajnabi atau perempuan yang ajnabiyah memandikan mayit la yustaha yang masih kecil belum sahwat Yang beda jenis ketika melihatnya tidak sah karena masih kecil umur 5 tahun perempuan ya anak kecil umur boleh laki-laki memandikan atau sebaliknya perempuan eh, laki-laki kecil boleh perempuan memandi lihilin nazar wal maslahu karena ketika itu boleh memandang boleh menyen qala al khatib wal khunsa al kabir muskil yuhasiluhu al maharib minhuma ada khunsa yang masih muskil ada khunsa tapi muskil muskilah hendak ketahuan yang dia laki atau karena punya dua alat atau punya satu alat tapi tidak menyerupai alat laki-laki ataupun alat nah, jadi dianggap muskil selama dua-duanya berjalan nor normal nah, bagaimana kan <clears throat> selalu homsa muskil diberi hukum yang ihtiyat diberi hukum yang lebih keras ihtiyaton jadi kalau dengan laki-laki dengan perempuan yang mana yang lebih keras hukumnya maka diberikan hukum yang lebih lebih keras hukum laki-laki diberi hukum laki-laki lebih keras hukum yang perempuan lebih berat hukum yang perempuan diberikan hukum Tuhan sekarang mayit kunsah muskin bisa jadi dia laki-laki bisa jadi bram kalau dimandikan laki-laki dikhawatirkan dia bram dimandikan perempuan dikhawatirkan dia jadi siapa yang memandikan perempuan apa laki-laki Hah? siapa yuhasiluhul maharim minhuma yang memandikan adalah yang ma mahram mau yang mahram laki ataupun perempuan sama aja yang penting mahram Ya, yang mahram misalnya anggaplah ayahnya mau nanti pun muskil itu perempuan ya ayahnya sendiri tetap halal kan atau ibunya mau yang mayit itu buang pun muskil misalnya ternyata lagi laki ya ibunya sendiri jadi yang mahram Fa'in gitu. Kalau tidak ada mahram, bagaimana? Hosalahu rijal. Wan nisa. Jadi yang memandikan boleh laki-laki, boleh perempuan. Lil ha lil haja kama sahahu fil majmu'. Wa qala Ibnu Mugrib annahu yummima. Ibnu Mugri punya pendapat yang lain, tidak perlu dimandikan kalau tidak ada mahramnya. Tapi diganti dengan tayamum. Wa yuhassal fawqa saubin. Dan kemudian dimandikan di atas baju Kenapa kok harus tayamum? Wa yahtat al-hasil fi haddil basar wal mas. Wa yahtat al-hasil dan hendaknya memandikan hati-hati. Jangan sampai fi haddil hati-hati dalam memejamkan mata jangan sampai memandang au rat wal masi jangan sampai menyan ini semuanya masalah kurang ya kurang penting oleh karena itu nanti yang baru tidak ada ya dihilangkan masalah-masalah yang kurang penting. Yang ke-18, al-mu'tamad wujubul husul walau fil hariq. Ya, mutamad wajib memandikan jenazah walaupun matinya pun mati teng tenggelam. Padahal mati tenggelam sudah puas dengan air, tapi tetap harus dimandi. Kenapa kok harus tetap dimandikan? Di annahu la buddha min fi'li fa'ilin min jinsil mukallafin. Karena tetap harus ada ya orang yang melakukan jadi bukan dengan sendiri bukan dengan sendiri orang tenggelam tidak dianggap mandi karena mandi sendiri itu kan tapi harus ada orang yang me memandikannya min jinsin mukallafin dari orang yang mukal mukallaf walau sobian bahkan jenis makanya dikatakan bukan minal mukalafin, tapi dari jenis orang yang mukallaf maksudnya apa ada dari jenis makhluk Allah yang terkena hukum wajib dan hukum ha dari jenis. Artinya apa? Manusia dan yang dimaksud manusia dan jin. Ya, walau sobian, walaupun walaupun sobi, walaupun belum bah. Jadi kalau misalnya belum balik memandikan mayit berarti hukumnya hukumnya sah. Kenapa? Karena sobi ya jinsil mukal walaupun bukan mukalaf tapi jenisnya jenis orang yang mukallaf ini manusia maksudnya atau majnunan atau maj boleh dan tidak harus niat majnun kan tidak sah niatnya sobi yang belum memayis tidak sah juga niatnya tapi memandikan jenazah tidak harus bihilafil malaika bagaimana kalau malaikat yang memandikannya nah, enak dimandikan malaikat seperti siapa ya siapa itu Handalah bin Amr dimandikan malaikat. Walau Nahum, andai kata kita melihat malaikat-malaikat memandikan mayit, lam yasgut anna tolab, tetap tidak gugur dari manusia kewajiban memandikan jenazah. Jadi artinya tetap harus diman tidak gugur, tetap harus dimandikan. Bihilafi malau kafanu. Beda hukumnya kalau mereka malaikat itu mengafani. Audafanu. Atau jadi artinya kalau kita melihat malaikat mengafani atau mengubur berarti hukumnya sah. Kapan dan memandikan sah kalau dilakukan oleh mau dikapani malaikat? Mau, tapi jangan sekarang ya. Lama masih kalau sudah 100 tahun baru. Ya, dikafani malaikat. Karena mah sebenarnya kalau orang menghadapi kematian kalau orang baik akan didatangi malaikat sebenarnya. Dan malaikat akan membawa kafan. Kafan putih dari surga dalam riwayat seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang akan menghadapi kematian ada tanda-tandanya. Dia akan melihat makhluk-makhluk Allah yang aneh yang tidak pernah mungkin dilihat sebelumnya. Dan mereka, kalau orang soleh ya, akan melihat makhluk-makhluk aneh tersebut dengan bentuk yang baik. <clears throat> Jadi bentuk malaikat, tapi bentuk yang baik. Dan berapa orang bukan hanya satu malaikat, dua malaikat, enggak, puluhan malaikat jadi mengelilingi orang yang akan meninggal. Ini belum meninggal ya. Tapi manusia tidak bisa melihat. Hanya yang akan meninggal ini yang mau, yang bisa melihat. Kemudian malaikat-malaikat tersebut membawa kapan putih yang sudah diharumkan dengan minyak wangi dari surga. Jadi minyak wanginya harum dan tidak dicium kecuali orang yang akan meninggal. Baru setelah itu dikasih kabar gembira kamu sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Tapi jangan takut, Allah SWT akan memberikan rahmatnya, akan memberikan maghfirahnya, akan memberikan surganya kepada kamu. Jadi sehingga dia menghadap kepada Allah, menghadapi kematian dengan perasaan senang, tidak takut dan sebaliknya akan menjadi senang. Oleh karena itu, ya karena manusia namanya kematian ya masing-masing kan takut karena tidak tahu karena takutnya karena tidak jelas apa yang akan terjadi bagaimana selanjutnya ketika meninggal ini tidak jelas kita kan takut ya atau juga takutnya karena kita takut berpisah dengan orang-orang yang kita beratnya seperti itu dan orang mukmin pun juga seperti itu berat berpisah dengan orang-orang yang dicintai yang di sekitarnya tapi terus sama malaikat diberi rasa gembira, rasa senang ketika akan menghadapi kematian dengan hal-hal yang seperti diperlihatkan bahkan surganya oleh malaikat-malaikat. Bentuk surga, pintu surga dibuka dan dia akan melihat dan seketika itu sehingga tidak ada lagi perasaan berat untuk meninggalkan alam dunia ini. Baru kemudian setelah melihat surganya dan dia senang, dia tidak berat lagi meninggalkan keluarganya atau orang-orang yang dia cintai, baru di saat itu malaikat Israel yang datang. Saat itu baru datang malaikat Israel. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ahabba lika Allah, ahabballah liqa'a, wa man kariha lika Allah, kariha Allah. Kalau seseorang meninggal atau seseorang suka, ingin, senang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Tapi kalau manusia benci, tidak suka, hak, takut untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak suka, membenci, takut untuk berjumpa dengannya. Ya Rasulullah, akarahiyatul maut, kata Sayyidatuna Aisyah bertanya, Rasulullah maksudnya ini tidak suka. Yang dimaksud ini apalah tidak suka dengan kematian. Kuluna nakra al maut. Masing-masing daripada kita tidak suka dengan yang namanya langsung kepingin panjang umur pengen berarti kalau kita tidak suka berarti kita menunjukkan Allah tidak suka dengan kita nah disitulah Rasul mengatakan tidak seorang mukmin yang soleh akan digambarkan surganya oleh Allah SWT di hadapannya sehingga ketika itu diberi kabar gembira oleh malaikat-malaikat Allah SWT dengan surga Allah akan menjadi rindu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sehingga kesusu dia untuk mening menjaga susu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, di saat itu berarti dia ahabba liqa Allah. Allah ahabba ah. Allah pun akan senang untuk menyambut ruhnya dia nanti. Tapi sebaliknya kalau orang kafir atau orang muslim tapi fasik akan didatangi malaikat-malaikat dengan bentuk yang se serem, bentuk serem, bentuk sangar, menakutkan dan akan diberikan kabar ancaman bukan kabar gam Ya, kabar yang menakutkan. Nah, kamu bentar lagi akan mati. Kamu akan menghadapi azabmu. Kamu akan wah, dia ketika itu tambah takut, tambah takut dan meninggal dalam keadaan takut untuk berjumpa dengan Allah. Tidak suka benci Allah pun tidak suka dan benci untuk berjumpa dengan orang kafir tersebut. Ya, jadi uh, di sini malaikat akan membawa kafan putih dan kafan putih tersebut di sudah diusap dengan minyak wangi yang ah, dibawa oleh malaikat dari dari surga. Jadi kalau melihat malaikat bawa kapan putih, ya berarti cepat-cepat untuk sah, Syahadat asyhadu an ya, berarti sudah hmm, kita tidak melihat. Jadi kadang-kadang ya kita mengira orang tersebut melihat kita yang akan meninggal padahal dia tidak melihat kita, dia sedang melihat kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan juga dalam riwayat juga akan melihat keluarganya yang sudah mendahuluinya. Mungkin orang tuanya, mungkin kakeknya mendahuluinya atau saudaranya. Ya, itu akan dilihat ketika menghadapi kematian dengan perasaan dengan melihat mereka di saat itu maka dia akan rindu dan cepat ingin untuk berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan keluarga yang yang dia cintai. Jadi dikatakan sini andai kata andai kata malaikat yang mengafani, audafano atau mereka malaikat itu menguburnya, maka hukumnya sah. Li'anna maksud minhuma as wal muara karena tujuan daripada mengafani maksudnya yang penting menutupi jasadnya mayit. Wal muara dan tujuan daripada mengubur mayit maksudnya adalah mengubur. Wakat hasola dan dua hal itu telah didapat didapatkan. Soal maksud minah rusul, bagaimana tujuan daripada mandi? Alhamdulillah. Wal maksud minal husul at-ta'abbud bifi'lina. Dan tujuan daripada mandi adalah ibadah dengan kita memandikan jenazah. Jadi bukan hanya untuk membersihkan mayat dari kotoran, tidak, tapi itu adalah bentuk ibadah. Ibadah. Wa misluhu sholat. Begitu juga menyolati mayat, sholat jenazah itu ibadah fala tasgud bi fi'lil malaikah maka yang ber, yang tujuannya adalah ibadah mandi dan sholat maka tidak gugur kewajibannya kalau dilakukan oleh malah yang kesembilan uktulifa fi taghsilil jin tadi kan dikatakan hukumnya sah kalau malek kalau dia adalah jin atau manu tapi sebenarnya di situ ada khilaf Fazahaba Ibn Hajar ila adamil iktifabih. Ibn Hajar mengatakan tidak cukup kalau yang memandikan jenazah adalah jin. Jadi harus manusia. Dan selalu perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Romli ini ya dalam masalah jin selalu terjadi, selalu ada dalam masalah yang lain juga menikah dengan jin boleh apa tidak? Imam Ibn Hajar mengatakan tidak boleh. Imam Romli mengatakan bersentuhan dengan jin antara laki-laki dengan perempuan, mau jinnya yang laki, mau perempuan bersentuhan, batal wudhu apa ndak Ibn Hajar mengatakan ti, tidak. Imam Romli mengatakan bah, batal wudhunya dan seterusnya. Jadi Imam Romli selalu mengatakan sah dan dianggap apa yang dilakukan oleh jin. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak jin bangsa lain berbeda dengan bangsa manusia. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan jin tidak dianggap sama hukumnya dengan manusia Ya. Yang kedua 20 loh hasalan mayyit nafsahu karamah. Bagaimana kalau misalnya ada mayit yang memandikan dirinya sendiri? <laughs> Karomatan, karena karomah. Jadi kalau karomah kan bisa aja mayit yang sudah meninggal bisa aja hidup kembali kembali bisa hidup kembali dan ketika hidup kembali misalnya dia memandikan dirinya jadi karomatan Apakah sah atau tidak sah? Kafa dikatakan di sini cukup. Li'annahu min jinsil mukallafin karena dia termasuk jenis daripada bangsa yang mukal waqad waqa'a dzalika min sayyidi Abdullah al-Manufi al-Maliki dan itu terjadi termasuk kepada sayyidi Abdullah al-Manufi al-Maliki jadi beliau termasuk mandikan jenazah beliau sendiri. Jadi tidak dimandikan oleh orang lain. Wa min Sayyidi Ahmad Al-Badawi di Mesir. Sayyidi Ahmad Al-Bada beliau sendiri yang memandikan jenazahnya. Jadi habis meninggal bangun lagi mandi-mandi apa? mati lagi. Wa la yuraddu 'ala al-iktifa bidzalik anna al-mukhatab ghairuh. Loh, kok sah kenapa padahal yang dituntut dan yang diwajibkan memandikan jenazah kan selain mai li'annahu inama khutiba ghairuh li'ajzih. Kita katakan diwajibkan untuk memandikan jenazah atas orang lain karena mayit tidak bisa melakukan di, memandikan jenazah sendiri. Fa idza ata lil ada. Kalau misalnya mayit bisa melakukannya dengan sendiri, kharqan lil ada karena keluar daripada yang ada yang kebiasaan ya bihi maka dianggap cukup izin madaru ala wujudih karena yang penting patokannya al-madar patokannya ala wujudih adanya adanya Nah, ala wujudihi adanya memandikan mayat min jinsil kalafin. Yang ke-20. Nah, ini Rahas al-Mayyit menyebutkan bahwasanya yang tadi itu ada khilaf La hasalan mayyit nafsahu lam yasgutil fardu inda Ibn Hajar wa saqata inda Ramli. Jadi itu tadi pendapatnya Imam Ramli tapi pendapatnya Ibn Hajar tidak tidak sah. Jadi kalau mandikan dirinya sendiri tidak sah. Takfinul mayyit. La yuqaddam kita baca sedikit. La yuqaddam al-harir fi takfin ala sobin mutanajis bima la faanhu inda Ibn Hajar tentang mengafani mayit. Kita baca dengan cepat. Karena sebenarnya ini layu kodam. Kita berbicara tentang kafan, tentang kain kafan. Kain kafan yang diperbolehkan digunakan untuk mengafani mayat itu apa aja. Kain kafan apa aja. Jadi dobitnya setiap pakaian atau setiap kain yang boleh dipakai oleh mayit ketika di masa, di masa hidupnya maka boleh digunakan sebagai kafannya. Dan setiap kain yang tidak boleh dipakaikan yang tidak boleh dipakai oleh mayat ketika masih hidup maka tidak boleh dijadikan sebagai kafan kafannya. Nah, jadi yang boleh dipakai boleh. Jadi artinya apa? Semua kain selama itu bukan kain sutra buat laki-laki maka hukumnya boleh digunakan sebagai kafan. Jadi kafan tidak harus kain putih yang luas, tidak harus. Jadi boleh pakai mau pakai gamis, mau pakai jubah, mau pakai jas, mau pakai kaos oblong, apa, semua apa aja boleh. Yang penting semuanya ter tertutup. Yang penting semuanya tertutup. Ya, termasuk dulu di zaman Nabi SAW di perang Uhud, di antara yang meninggal dan yang meninggal syahid di saat itu Mus'ab bin Umar dipakaikan pakaian yang menutupi badannya tapi tidak cukup menutupi kepalanya. Kalau ditutup kepalanya kakinya ter kemudian dipakaikan kakinya atau ditutup kepalanya dengan pakaiannya tapi ditutup kakinya dengan dedaunan pelepah kurma dipakaikan. Karena apa? Karena pakaian yang dipakai tidak cukup untuk menutupi kaki. Berarti nunjukkan boleh walaupun ditutup dengan dedaunan Jadi di sini la yuqaddam. Sekarang setelah kita tahu kalau mayat laki-laki tidak boleh pakai harir, pakai sut, sutra. Tapi kalau perempuan berarti boleh pakai harir. La yuqaddam al harir fi takfin ala sobin mutanajis. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau memakaikan kafan yang mutanajis, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena baju yang najis tidak boleh tidak boleh dipakai dipakai kalau memang ada najisnya yang bisa mengotori badan ya, kecuali najis yang tidak mengotori badan. Nah, kalau tidak mengotori badan, tidak kalau mengotori badan tidak boleh dipakai. Bagaimana kalau misalnya tidak ada yang lain? Ada yang lain tapi kain sut sutra. Ya dikatakan sini la yuqaddam al harir fi takfin ala sobin mutanajis. Kain sutra tidak didahulukan untuk dijadikan sebagai kafan. Ala sobin mutanajis terhadap baju yang najis bima la yu'fa anhu dengan sebab najis yang tidak dimakfu inda Ibn Hajar itu pendapatnya Ibn Hajar wa yuqaddam inda Imam Romli dan didahulukan kain sutra menurut Imam berarti Imam Romli mengatakan dipakaikan kain sutra Ibn Hajar mengatakan dipakaikan kafan yang nah najis yang kedua ilam yujat li takfin mayyit illal mutanajjis kalau tidak ada kafannya, tidak ada kafan lain kecuali kafan yang mutanajis, Yusolla alaih. Maka disolati alaihi arian dalam keadaan panjang disolati. Kenapa? Karena kalau pakaian yang ada hanya pakaian yang mutanaj, kalau dipakaikan sholat jenazahnya tidak. Jadi yusalla alaih arian. Tapi yang menyolati tidak boleh ngeliat-ngeliat. Menutupkan menutup mah Cuma yukafan bih. Setelah disolati selesai dikafa dikafani dengan kain yang mutanajis tersebut. Islatasi tasihu sholat alima an najah. Qala Ibn Hajar yahrumu takfinul mayyit fi jildin wujida ghairu li'annahu musrin bihi. Ibn Hajar mengatakan haram memakaikan kafan kepada mayit fi jildin dal, dengan menggunakan ku, kulit wujida ghairuhu kalau ada yang lah li'annahu muzrin bihi karena dianggap merendahkan mai jadi kalau kalau selama tadi kan kita katakan tadi ya mau dipakaikan dengan apapun yang selama itu halal dipakai ketika hidup maka hukumnya boleh tapi kalau ada pilihan yang lain maka harus didarukan yang lebih sempurna dan yang lebih bah jangan yang merendahkan mayit Walaupun sebenarnya itu boleh kalau tidak ada yang lain, tapi kalau ada yang lain tidak boleh menggunakan kain yang meredahkan mayat atau apa yang meredahkan mayat seperti apa? Mayat dikafani pakai kain karung. Ya. Boleh menutupi jenaz menutupi auratnya, tapi tidak menghormati mayat. Ditutupi dengan sapu tangan, disambung-sambung. Ya, tidak menghormat kepada mayat Nah, gitu. nah, kalau ada yang lain didahulukan. Wa tin. Begitu juga tin, lumpur. Jadi tidak dikafani dengan kain mayit tersebut tapi dikasih lumpur, ditutupi badannya semuanya dengan lumpur. Berarti kan menutupi aurat. Ya memang menutupi aurat, tapi selama ada yang lain harus menggunakan yang lah walhasis pakai rumput. Ya, tadi di daunan, tapi keadaan darurat. Kalau selama ada yang lain jangan pakai rum. Fa ilam yujat saubun wajabajiddu. Nah, kalau tidak ada pakaian, tidak ada kain, baru boleh pakai ku kulit. Tidak ada juga baru hasis. Tidak ada juga baru lom. Fi mayadhar wa qadiyatuhu wujub ta'mimihi binahwitina. Dan berarti menunjukkan apa yang dikatakan oleh mereka kalau misalnya pakai lumpur keadaannya boleh Berarti harus meratakan lumpur ke seluruh badan. Liujubi ta'mim. Karena kafan itu harus rata seluruh badannya. Fil kafan dalam mengafani. Allah alam. Halaman Ikrun masjid. zikrun masjid. Faedah al-ulam man nawwara masajidallahi binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrah. Berkaitan dengan masjid yang mana masjid adalah Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah. Ya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah mas masjid dan semua masjid semuanya punya keutamaan yang selama yang sama selain masjid yang tiga, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu semua kemuliaannya sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang nazar, anak nazar mau sholat di Masjid Istiqlal, tidak harus dia melaksanakan nazarnya di Masjid Istiqlal. Boleh di masjid manapun. Kenapa? Karena masjid semuanya sah, sama, sama dalam mulianya, sama dalam kehormatannya, sama-sama rumah Allah Subhanahu wa taala, istana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau orang mukmin tidak suka, tidak senang, tidak kerasan, tidak betah di masjid, itu aneh. Kalau orang mukmin tidak betah di masjid, itu aneh. Kenapa? Karena dia ketika itu berada di istana Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia tidak suka di rumah Allah SWT? Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan akan suka berada di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia akan suka tinggal di rumah orang yang dia jin cintai. Apalagi dalam hadis dikatakan barang siapa yang diam di masjid berarti dia bertamu kepada Allah Subhanahu taala. Dan sebagaimana manusia Ketika ada tamu dia akan hormati, maka Allah pun juga akan menghormati tamunya yang diam di dalam mas masjid. Akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi ditambah kalau dengan ibadah, itikaf, baca Quran, sholat, zikir. Ya, itu semuanya yang nanti membuat yang membuat uh, kita bahagia, membuat celengan kita penuh pahala kita banyak. Termasuk di sini dikatakan faedah yang pertama barang siapa yang menawara yang membuat masjid Allah Subhanahu wa taala bersinar, bercahaya binahwi qiraatil Quran dengan membaca semisal Qur dengan ibadah semisal membaca Al-Qur'an nawwarallahu qabrah berarti Allah SWT akan membuat kuburannya bercahaya bercahaya jadi kita ingin kuburan kita bercahaya apa kita ingin gelap? Ya, pasti ingin bercahaya. Kita bisa menentukan kuburan kita bercahaya atau gelap. Kalau ingin bercahaya kuburan kita, terang kuburan kita, kita isi masjid Allah, kita makmurkan masjid Allah dengan ibadah. ibadah. Dikatakan barang siapa yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah-ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kuburannya menjadi terang. Ya, karena kuburan ketika mayat dimasukkan ke dalam kuburan, kuburan akan berkata kepada mayat tersebut sebelum diturunkan ke liang lahatnya. Ana baitud Aku adalah rumah yang gelap. Wa ana baitud dud. Aku rumah yang penuh dengan cacing. Wa ana baitul hurba. Aku rumah yang asing buat kamu. Nah, nah ini ke, pasti akan didengar oleh mayat yang akan dimasukkan di liang lahatnya. Tapi tidak didengar oleh manusia yang lain. Tapi kalau dia nantinya mempunyai dan membawa amal soleh, maka kuburan akan menjadi robah min riyadil jan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan innamal qabr robah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Jadi ka innama makanya di sini lil hasal Rasul mengatakan innama hanya jadi kuburan itu hanya dua dua keadaan tidak tidak keluar dari dua keadaan innama al qabru raudhah min riyadil jannah au min hufarin nar kalau tidak raudhah bukan kebun bagi kita bagi orang yang masuk ke dalam kuburan tersebut berarti akan menjadi hufrah lubang neraka lubang api lubang azab Allah Subhanahu wa taala dari mana api itu dari jahanam jadi kuburan itu akan dibukakan pintu yang tembus ke jahanam. Cukup dengan buka pintu jahanam, panasnya jahanam akan sampai ke dalam kuburan tersebut. Jadi belum masuk jahanamnya sudah latihan dulu untuk dibah dibakar di dalam kuburnya. Nah, ini kalau dia mayitnya yang tidak bah, baik dan sebaliknya. Kalau mayitnya baik akan dibukakan pintu surga yang tembus dari kubur kuburnya dan di situ akan dia senang dan nikmat mendapatkan kubun surga di dalamku kuburnya sebelum dia betul-betul masuk surga Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka wa taala yaqul inni la ahummu bi azabi khalqi. Berarti hadis ini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inilah ahummu, aku ingin, aku berniat. Bi'adabi khalqi, untuk mengazab, menurunkan azab kepada makhlukku. Jadi Allah berkehendak untuk menurunkan azab kepada makhluknya. Faiza nazartu, kemudian Allah melihat ila Umar buyuti kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Berarti rumah-rumahku apa? Masjid. Ketika Allah melihat kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, wal muhtahabina fiyya dan orang-orang yang saling cinta karena aku. Saling cinta karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah wajabat mahabbatullah, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Akan pasti didapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala bagi dua orang yang saling mencintai karena termasuk sab'atun yudilluhumullah fidille dillih yauma la dilla ilah rajulani tahaba fillah dua orang yang saling mencintai karena Allah akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain, jadikan cinta tersebut cinta karena cinta kepada orang tua karena Allah, orang tua cinta kepada anak karena Allah, suami cinta kepada istri karena Allah, istri cinta kepada suami karena Allah. Kena maksudnya apa? Karena Allah. Ya, kaitkan cinta tersebut sebabnya karena Allah. Jadi misalnya karena cinta kepada orang tua, ya karena orang tua tersebut yang membuat kita ada di dunia ini sehingga membuat kita bisa beribadah kepada Allah kan? membuat kita bisa kenal dengan Allah, membuat kita bisa lidah kita bisa membaca zikir, menyebut nama Allah. Semua kembalinya sebabnya kepada orang tua, membuat kita sehat karena memberi rizki, memberi makan minum kepada kita sehingga dengan sehat kita bisa beribadah. Yang membuat itu semuanya atau yang menjadi sebab itu semuanya orang tua. Nah, kita cinta kepada orang tua karena itu. Berarti cinta kita kepada orang tua karena karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cinta kepada suami. Karena apa? Karena suami yang telah memberikan nafkah, karena suami yang telah memberikan ketenangan dan keamanan sehingga dia bisa beribadah atau karena suamilah dengan sebab suami ada ladang untuk kita berkhidmah, bermendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya jadikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta kita karena Allah begitu juga murid kepada guru-guru kepada kalau ujung-ujungnya sebabnya karena Allah berarti itu cinta karena Allah SWT. Tapi kalau cinta-cinta karena nafsu, cinta-cinta hanya karena senang biasa tanpa ada sebab yang kembali kepada Allah yaitu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dikatakan oleh Allah, Allah sebenarnya berkehendak untuk menurutkan azab kepada hamba-hambanya. Tapi tatkala Allah SWT melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, wal musta'firina bil ashar dan orang-orang yang istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sebelum subuh asrif anhum al azab maka aku halangi mereka untuk mendapatkan azab tidak jadi Allah menurunkan azab karena sebab mereka semuanya yang ketiga, kila ra'al Junaid iblis fi manamih uryanan. Diceritakan dikatakan bahasanya Imam Junaid Sayyidu Ta'ifah As-Sufiyah, pembesar kaum sufi. Imam Junaid melihat iblis dalam mimpinya uryanan dalam keadaan iblis itu telanjang. Faqala lahu, "Ala tastahi minan nas?" Tidaklah kamu telanjang seperti ini malu kepada manu? Faqala haula lanas. Haula ya, mereka bukan manusia. Innaman manusia yang sesungguhnya. Agwamun mereka kelompok orang-orang yang fi masjid Sanuziyah, salah satu nama masjid. Ada jasadi wa ahru wa ahraku kabidi. Mereka adalah orang-orang yang berada di masjid, ya tidak harus masjid tertentu, di masjid manapun. Mereka yang beribadah di masjid yang membuat jasadku ini sakit dan membuat hatiku ini terbakar. Itu manusia yang sesungguhnya. Manusia yang ada di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Nah, mereka yang beribadah di masjid itu membuat iblis sakit, membuat iblis terbakar hati. Halal Junaid falamma intabahin dalam mimpi, falamma intabah ketika Imam Junaid bangun dari tidurnya, tu ilal masjid. Kemudian beliau pergi ke masjid yang disebut tadi, Sanudia tadi. Para itu jamaatan. Tahu-tahu dia ingin memastikan apa betul mimpinya kan? Apa betul di saat mimpi itu ada manusia-manusia yang beribadah di Masjid Sanuriyah yang membuat iblis itu sakit. Langsung bangun dari tidur, dia pergi menuju masjid tersebut. itu jama'atan. Dia melihat sekelompok orang. Wada'u ru'usahum ala rukabihim. Yang sedang menaruh kepala mereka di atas lutut mereka mutafakirin bertafakur kepada Allah Oh, falamma ra'auni ketika Imam Junaid datang ke masjid tersebut dan mereka melihat kepada Imam Junaid, qalu mereka mengatakan la yahurrannaka hadisul khabis. Jangan kamu tertipu wahai Junaid dengan ucapan manusia yang keji atau jin tadi yaitu ib iblis. Makhluk yang keji yang dimaksud iblis. Ini kasfan, ini semuanya dikasaf oleh mereka yang berada di masjid. Yang keempat, inna imra'atan sauda tusamma umma mihjan Diceritakan ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dinamakan Umoh Ummu Mihjan kanat tagum ala tandif Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya tugas atau punya pekerjaan, punya amalan membersihkan masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zata yaumin suatu waktu. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam yaudul amwat Suatu waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaudul amwat, ini menjenguk dalam arti di sini berziah, berziarah kepada orang-orang yang mati di kuburan. Wa yazurul makabir dan kemudian masuk ke dalam kuburan kubur wajadah min bainil kubur kabran jadidan. Ternyata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan di antara kuburan-kuburan itu ada kuburan yang ba baru. Fasa'ala. Kemudian ditanya, "Man sahib hadzal qabr?" Siapa? Yang kuburan siapa ini? Bagilah ya Rasulullah. Innahu kubru ummi Mihjan. Itu kuburannya ya ternyata Ummi Mihjan sudah wafat. Rasul tidak tah tidak tahu yang biasa membersihkan masjid. Babaka Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasul menang, nangis sedih wasa'ala ashabah dan Rasul bertanya kepada teman-temannya sahabat-sahabatnya wa lahum dan berkata kepada mereka lima lam tukhbiruni biwafatiha kenapa kalian tidak memberitahu aku ya dengan kabar wafatnya beliau ini hatta kuntu usolli alaiha sehingga aku kalau diberitahu bisa menyolat bisa menyolatinya faqalu lahu ya Rasulullah mereka mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah. Ya Rasulullah, beliau ini meninggal di waktu sa'ini fi waqt syadidatil hararah, di waktu yang sangat panas. Wa kunta sa'ataha ini sa'ah hararatil syadidatil hararah mustarihan. Dan engkau ya Rasul di saat itu dalam keadaan khifna alik. Kami takut kami khawatir terhadap mumin hararatis syams daripada panasnya mata. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berdiri wa alaiha dan menyolati umumi mihjan. Wahya tahta adbaki turab dan umum mihjan sudah berada di bawah ta, tanah sudah dikubur. Nah, ini yang kita katakan kemarin boleh menyolati di kubur di kuburan. Ya, Rasul menyolatinya akhirnya di atas kuburan tadi. Wabak dzalik dan setelah Rasul menyolatinya berapa rakaat? Berapa? Empat takbir, bukan dua rakaat. Wabak dzalik zalik Dan setelah itu, setelah sholat selesai, qala maka Rasul berkata kepada mereka, "Idza mata minkum ahadun fa akhbiruni." Kalau ada yang meninggal di antara kalian, beritahu ah, bimautihi hatta usalli alaihi sehingga aku bisa menyolat fa inna man sallaitu alaihi fid dunya karena solati syafaatan lahu fil akhirah karena aku kalau menyolati seseorang di dunia maka solatku untuknya menjadi syafaat baginya nanti di akhir di akhirat makanya Rasul SAW tidak mau menyolati orang yang punya hutang kan karena kalau sudah disolati oleh Rasul orang yang punya hutang berarti dia pun nanti bisa selamat dari azab Allah walaupun tanpa membayar hutang. Akhirnya takutnya nanti orang akan hutang-hutang-hutang-hutang tapi tidak dibayar, nanti dia tahu akan disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan dapat azab kalau disolati oleh Rasul. Nah, karena khawatir itu terjadi, Rasul tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Obat azalik nada ala umum hujan. Kemudian setelah Rasul menyolatinya kemudian Rasul mengajak ngomong dengan Ummu Mihjan diajak oh ngomong dan pasti kalau kita di kuburan ya kalau kita berziarah apapun yang biasa kita ucapkan atau kita katakan kepada mayit semasa hidupnya kita katakan karena mayit di saat itu pasti mendeng mendengar dan mayit kalau diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya itu sangat senang. Sama seperti di masa hidupnya ketika diziarahi dan didatangi oleh orang-orang yang dicintai, mereka sangat senang. Ya begitu juga mayit yang dikuburnya ketika didatangi dan tahu siapa yang ziarah, siapa yang tidak ziarah, siapa yang membaca Fatihah, membaca zikir, membaca doa, mengirimkan pahala. Yang pasti mereka tahu dan dikasih tahu dan jelas-jelas tahu. Jangankan orang eh, Islam yang meninggal, orang kafir pun diajak ngomong oleh Rasul. Perang Badar itu ketika mayit-mayit orang kafir sudah tergeletak. Rasul susah mengatakan hal wajadtum ma ada rabbukum haqa? Faqad wajadtu ma ada rabbi haqa. Apakah kalian dengan meninggal seperti ini, mati seperti ini, kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala betul-betul ah, ada, nyata dan terjadi. Sayyidina Umar mengatakan ya Rasulullah, tukalim ajsadan la arwaha fiha. Ya Rasulullah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak ada tidak ada rohnya. Jasad sudah tidak ada rohnya. Kalau meninggal sudah tidak ada tidak ada rohnya. Roh itu akan dikembalikan lagi di saat akan ditanya oleh mungkar nakir. Jadi ketika dikubur, pertama kali dikubur akan kembali lagi ruhnya untuk ditanya oleh soal mungkar nakir. Bahkan juga yang muktamad walaupun ada khilaf, nikmat kubur ataupun azab kubur akan dirasakan bukan hanya ruhnya tapi juga badan yang muktamad. Ada yang mengatakan hanya ruhnya. Tapi yang muktamad ruh dan badan dan roh dan badannya. Nah, ketika itu Rasul mengatakan ya Rasul ya Umar ma antum ma anta bi asma li kalami minhum. Oh kama Ya Umar kamu tidak lebih mendengar daripada ucapanku tidak lebih mendengar ucapanku daripada mereka orang-orang kafir yang sudah ma apalagi kalau orang mus muslim. Jadi jika di sini Rasul susah mengajak bicara dengan Ummu Mihjan, Wahyatah tahta turab wa qala laha. Di antara ucapannya Rasul mengatakan assalamu alayki ya umma. Ucapkan salam ketika kita berziarah kepada mayit kuburan kita ucapkan sah. Assalamu alayki ya umma Mihjan. Ayal amal wajati afdal. Amal apa yang kamu dapatkan, yang kamu temukan yang paling ah wasomata ini sakata dan kemudian Nabi SAW diam liyatalakal ijabah karena menunggu jawab jawaban Wabak zalik qala li ashabi kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di kuburan bersama beliau inna tagul dia mengatakan Ummu Mihjan lam ajid afdal indallahi min tandifil masajid Wabak zalik qala Nabi SAW alaihi wasallam innallaha tabaraka bana laha baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah membangunkan untuknya Ummi Wihjan ini sur surga. Arohal anjali jalisatan fi. Dan aku sekarang ini melihat beliau ini sedang duduk di atas di dalam sur surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadikan kuburan kita rawdah min riyadil. Amin ya rabbal. Yang kelima kala mujahid ma Ayat a'malahum wa atharahum ma wa ma wa atharahum surat yasin ayat 12 apa sebelumnya apa awal ayatnya hmm. apa wa asarahum kulaisain sebelumnya apa kalau di tengah-tengah susah mau ngomong. Hah? Satu aja yang ngomong. Iya Pak. Inna nahnu nuhil mauta, inna nahnu nuhil mauta naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhil mauta naktubu ma Inna nahnu nuhil mauta. Yang sudah mati akan kami bangkitkan, akan kami hidup hidupkan. Jadi yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi yang namanya nanti hari kiamat, yaumul ba'ats, hari kiamat. Jadi ketika kita meninggal kita masih nunggu di alam barzah sampai hari kiamat, enggak tahu nunggu puluhan tahun, ratusan tahun, bisa jadi lebih dari seribu tahun. Nah, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa naktubu dan kami akan catat ma qaddamu apapun yang sudah mereka amalkan, sudah mereka lakukan. Makanya Allah SWT dalam ayat mengatakan wal tandur nafsun ma qaddamat lihat Hendaknya setiap manusia itu melihat-lihat apa yang telah dilakukan untuk persiapan hari esok. Hari esok maksudnya adalah hari kiamat. Masing-masing melihat-lihat apa yang sudah dia amalkan, apa yang dia lakukan sebelum berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Mujahid, maqaddamu ini a'malahum. Yang dimaksud man maqaddamu ini amal mereka. Wa asarahum. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum. Apa wa asarahum? Qala khutahum bi arjuluhi bi arjulihim ay ila nahwil masjid. Khutahum ini khutwah, langkah-langkah. Jadi langkah-langkah mereka ke masjid itulah yang dianggap atau yang dimaksud dengan kata-kata Allah wa asa wa asarahum jadi langkah mereka, langkah mereka ke masjid dan semisalnya, langkah mereka ke kelas, langkah mereka ke musola, langkah mereka ke tempat ibadah, semuanya akan dicah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salaf sirun al-khutwa inda zahab ila masjid. Liyaksur al ajar bi ziyadatil khutwa. Kebiasaan salafus saleh kalau mereka berjalan ke tempat ibadah seperti berjalan ke masjid yukassirun al-khutwa, memendekkan langkah mereka. Jadi langkah-langkahnya ketika berjalan dipendekkan. Agar apa? Agar langkahnya mereka lebih bang. Liaksur ajar dengan langkah yang banyak maka juga otomatis pahala juga banyak. Man raqiba sayara ila majlisil khair. Yang baik anyuklab lahu bikuli ajalah ajar. Kalau misalnya kita pergi ke tempat ibadah bukan berjalan kaki tapi pakai mobil atau sepeda motor. Kan berarti tidak ada langkahnya itu. Apa dianggap juga ibadah kita berjalan ke tempat ibadah tapi pakai mobil? Dikatakan sini insya Allah akan dicatat setiap putaran ban berarti satu langkah, satu putaran ban, satu langkah. bikul aja ajalah ajar. di fadlallah wasi. Ya, keutamaan Allah itu lu Lakinnahu duna ajril masyi ala kodam. Tapi tetap pahalanya di bawah pahala orang yang berjalan di atas kah? kaki. Kama yuktab lil insan mamsahu ilal masjid kadalik yuktab lahu ruju'uhu minal masjid ila manzili. Sebagaimana ya seseorang yang pergi ke tempat ibadah, pergi ke masjid akan dicatat sebagai ibadah, begitu juga ketika pulang dari masjid menuju rumahnya, maka langkahnya juga dicatat sebagai baik. Jadi bukan hanya perginya, pulangnya pun juga dicatat sebagai الله أعلم يا ربنا تعرفنا بأننا كرفنا وأننا أشرفنا على رضاك